بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد <clears throat> وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada sholat subuh berjamaah ini. Selanjutnya, seperti biasa, Masjid Darussalam mengadakan kajian rutin pada Sabtu subuh dan Alhamdulillah pemateri, pemateri kali ini adalah <clears throat> Ustadz Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf MA dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita kepada bagi para jamaah yang memiliki keluhan waktunya dimohon untuk mendengarkan kajian ini hingga akhir baiklah untuk mengefisiensi waktu kepada Ustadz Habib Ahmad Al-Kaf MA kami persilahkan الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه أما بعد yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun anda berada yang di rumah atau yang di jalan wabil khusus jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini dibukakan pintu rizki yang barakah ilmu yang bermanfaat akhlak yang mulia dan mudah-mudahan kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita sambung kembali ta'lim kita di dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Sabik di dalam kitabnya yang mulia ini kita dulu masih sekitar Jumat atau pembahasan salat Jumat kita sudah beberapa fasal tentang fadilah Jumat, doa di hari Jumat dan kemudian perbanyak salawat dalam hari Jumat. Ini semua yang dibahas hari ini kita lanjutan daripada fadilah kemuliaan hari Jumat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kita wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jelas dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain wa ma atakumur wa ma wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia telah taat kepada Allah. Nah ini selanjutnya adalah di dalam hari Jumat yang terbaik ataupun kebaikan ataupun fadilah seyogianya orang di hari Jumat beda dengan hari-hari lain yang diajarkan oleh Rasulullah tadi sudah ada beberapa fasal hari ini yang keempat istihbabu qiraati suratil kahfi yaumal jum'ah wa yaitu disunnahkan bagi orang yang masuk hari Jumat dan malamnya membaca surat Al-Kahfi. Walaupun dianjurkan semuanya cuma berat, tapi yang titik diberatkan oleh Rasulullah titik beratnya adalah surat Al-Kahfi. Nah ini Said Sabiq mengambil mengutip daripada hadis An Abi Sa'id An Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah an sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain rawahu an-nasa'i wal baihaqi wal hakim Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang dimuliakan oleh Allah itu menjelaskan barang siapa ini anjuran dari Rasulullah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaitu tengah-tengahnya Al-Qur'an Tengah-tengahnya Al-Quran ada di ayat surat Al-Kahfi. Itu di juz 15. Fi yaumil jum'ati barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Allah memberikan sinar khusus yaitu di antara Jumat sampai Jumat lagi. Maksudnya sinar di sini apa? Allah diberi terang, hatinya terang, pandangannya terang. Artinya diberi dijaga oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik. Seperti contoh ini bahasa kiasan, seperti orang jalan di tempat yang gelap kemudian diberi lampu sinar. Dia akan selamat dari segala sesuatu yang membahayakan lobang atau kepleset atau ini itu kalau ada lampu menyelamatkan dia dari hiruk pikuk dunia yang banyak menyesatkan godaan syaitan, godaan hawa nafsu, kedoliman dan seterusnya ini dengan membaca surat Al-Kahfi ulama menjelaskan Allah alahu maksudnya apa diberi nur diberi cahaya karena manusia kalau jalannya di tempat gelap biasanya sering jatuh sering masuk lubang ataupun ini ataupun itu ada bahaya-bahaya hewan-hewan kita tidak tahu kita nginjek kita kena atau jalan di sampingnya kita bisa kena dan seterusnya dan seterusnya inilah fadilah daripada surat Al-Kahfi maka Rasulullah menganjurkan kita untuk membacanya membacanya surat Al-Kahfi ketika hari Jumat dan malam Jumat ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Enggak baca hukumnya gimana? Tidak apa-apa karena bukan wajib. Tapi lebih afdal kalau membaca yaitu surat Al-Kahfi. Kalau membaca Quran semuanya gimana? Boleh. Baca surat lainnya? Boleh. Cuma ini pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kewajiban tetapi ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah dengarkan baik-baik kata Rasulullah barang siapa yang suka menghidupkan sunnahnya Rasulullah kata Rasulullah itu adalah tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah barang siapa yang cinta sama Rasulullah aku jamin nanti di akhirat di surga bersama Rasulullah. Luar biasa. Ini subhanallah makanya menghidupkan sunnah tandanya orang itu cinta Nabi Muhammad. Ikhlas. Kalau dia tidak cinta, berarti ketika menghidupkan sunnah palsu. Tidak ikhlas. Tidak ini. Tanda-tandanya orang menghidupkan sunnah, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Karena orang yang cinta Rasulullah itu pasti akhlaknya mulia. Tidak mungkin orang yang cinta Rasulullah ada hasud di dalamnya. Ada sombong di dalamnya, tidak mungkin. Karena kalau cinta Rasulullah ingin mengikuti Rasulullah. Rasulullah sifatnya tidak sombong. Rasulullah sifatnya tidak hasud. Rasulullah itu sifatnya pemersatu bukan pemecah. Kalau ada orang memecah-mecah umat Islam, itu buktinya bukan cinta sama Rasulullah. Karena Rasulullah paling benci kalau ada umatnya siapapun dia yang suka mecah belah umat Islam. Ini adalah tanda-tandanya dia selalu merangkul. Dia selalu mempersatukan. Itulah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menghidupkan satu dua, tapi yang paling penting adalah sunnahnya Rasulullah, bahkan itu wajib hukumnya, yaitu adalah Pak mempersatukan umat Islam lebih dari segala-galanya. Sampai dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan bahasa yang tinggi luar biasa dalam Al-Qur'an. Pakainya innama kalau innama itu dalam Al-Quran adalah bahasa yang tinggi luar biasa. Artinya tidak dikatakan dia kecuali. Bahasanya tinggi. Saya tidak suka makan kecuali. Oh. ini beda dengan kalau orang mengatakan saya suka makan sate. Dengan saya tidak suka makan kecuali. Kayaknya nggak ada yang senang sate. Ganti sayur asem ganti roti bakar, dah biar enak. Orang mengatakan saya suka makan roti. Ada yang jawab alhamdulillah mewakili. Roti bakar, ini bahasa standar. Tapi kalau bilang saya tidak suka kecuali nggak nyambung juga. Duit dah duit duit. hmm. Saya suka uang. Enak apa tidak? Mudah-mudahan yang jawab Allah kasih rezeki banyak. Tuh enggak jujur. Enggak jawab tapi amin. Saya suka Ya Rob, mudah-mudahan dikabulkan ya Rob. Saya suka mudah-mudahan dapat insya Allah. Saya suka uang, bahasa standar biasa. Tapi kalau bilang saya tidak suka kecuali Nah, ini keren apa tidak kira-kira? Sampai dikatakan mata duitan. Mata ijo kalau ada uang melek, kalau ada uang datang, kalau ada uang belain. Ada apa tidak kira-kira? Ini pilkada, pilkada. Biasanya begitu apa tidak? Kayaknya nggak ada yang kenal pilkada. Biasanya ada nggak sembako keliling? Dulu, dulu, dulu, dulu. Ada apa tidak? Wow, oh, orang kalau sudah uang, ya Allah, ngantuk pun melek. Jam 2 malam kalau ada bisnis kira-kira pergi apa tidak? Karena ada apa? Uang. Uang, subhanallah. Makanya bahasanya saya suka uang, itu bahasa standar. Tapi kalau bahasa istimewa dalam Al-Qur'an, saya tidak suka kecuali uang. Itu bisa hakiki, bisa majazi, bisa kenyataan, bisa juga tidak. Buktinya dia suka makan nasi kok dibilang tidak suka kecuali uang. Itu di sini majazi. Berarti yang paling utama adalah uang. Ada solat ada uang, kira-kira milih mana? Bingung jawabnya. Mau bilang sholat nanti nggak dapat yang tadi. Mau bilang uang malu kita di masjid bilang begitu. Ini subhanallah, ini bahasa tinggi dalam Al-Qur'an. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi ini sunnah-sunnahnya Rasulullah kita hidupkan dengan sungguh-sungguh. Jangan pura Ura, tandanya orang menghidupkan sunnah cinta Rasulullah. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan merasa dirinya paling hebat. Dia akan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Rasulullah tawadu. Rasulullah merendahkan. Rasulullah kalau diingatkan, dia ikut. Hatta habis sholat diingatkan, ya Rasulullah sholat kamu begini, begini, begini, begini. Rasulullah bangun diingetin, terima kasih. Rasulullah dibilangi ketika mau perang, "Ya Rasulullah, ini perang perintah dari Allah, caranya atau kita mikir?" Kata Rasulullah, "Innamal harbu kaidun," yaitu adalah e, cara poli politik, siasat. Jadi bagaimana? Ayo gini, kalau begitu ya Rasulullah, keluar dari Madinah ya Rasulullah, jangan tetap di Madinah. Kenapa? Karena kalau di Madinah terus itu mereka nyerang ke kota Madinah, kalau kita kalah mau mundur kemana? Satu, tidak ada tempat untuk sandaran. Kedua, perempuan-perempuan kita akan habis kalau kita di sini. Tapi lebih baik ya Rasulullah kita keluar dari kota Madinah. Kalau ada apa-apa, ada tempat rujukan rumahnya. Bagi perempuan lebih selamat, bagi yang tua lebih selamat, bagi anak-anak lebih selamat. Rasulullah SAW menerima pendapatnya sahabat. Idan nakhruj kalau begitu, saya ambil pendapat saya tarik kembali, saya ikut pendapat kalian. Subhanallah, bukan hanya menghargai, tetapi mengikuti, tidak merasa saya paling benar. Nah, ini ini akhlaknya Rasulullah. Musyawarah, wasyawirhum fil amri. Untuk apa? Menunjukkan kita ini makhluk, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang tidak perlu musyawarat itu hanya hanya Allah. Enggak perlu musyawarat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mau jadikan kaya si fulan, mau jadikan miskin, mau jadikan sehat, mau jadikan sakit, mau jadikan ini presiden, mau jadikan ini pembantu mau jadikan ini kaya, mau jadikan ini miskin, Allah tidak perlu masukkan. Allah tidak perlu musyawarat. Kenapa? Allah lah yang memiliki segala-galanya. Allah yang paling alim, maha alim, maha kaya, maha mengetahui, maha segala-galanya. Makanya kalau orang yang sombong, dia paling tidak mendekati mirip menye, apa, menye, apa, menyerupai al Allah makanya Rasulullah mengatakan asyirkul asghar takabur sombong itu adalah syirik tapi kecil kalau sering dibuat kecil kecil kecil jadi ah, kecil kecil kecil jadi besar wal billah makanya ketika kita haji menyebut apa labbaik Allahumma labbaik langsung labbaika la syarika laka labbaik ikrar di sini labbaik ya Allah kami mendatangimu, mendatangi panggilanmu ya Allah. Kami taat, kami taat. Labbaik, diulang-ulang. Labbayu, labbi, labbaik. dua kali maksudnya di sini berulang kali labbaik ya Allah iya aku tinggalkan semuanya demi untuk memenuhi panggilanmu ya Allah terus langsung berjanji la syarikalak ya Allah saya berjanji tidak mau berbuat syirik lagi padahal dia orang muslim dari lahir muslim dia tidak menyembah berhala dia tidak menyembah kecuali Allah dia berikrar berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa la syarikalak ikrar? Karena kadang-kadang manusia walaupun dia muslim, walaupun dia mengucapkan syahadat, ada enggak yang suka sombong? Yang enggak jawab jangan-jangan biangnya. Ada apa tidak yang suka sombong? Punya ilmu sedikit aja sombong. Pegang mic aja pegang mic terus sombong, enggak mau ditegur. Ada apa tidak? Yang katanya orang demam mic entah dia ustadz, entah dia MC, entah dia apa aja. Ini baru pegang mic, nggak mau ditegur. Saya di sini yang berkuasa, masya Allah. Ustadz, kadang-kadang ditanya ustadz, kayaknya bukan begitu. Yang ustadz kamu apa saya? Masya Allah. Bukan begitu ustadz. Kamu sudah sekolah pesantren berapa tahun? Masya Allah. Ada nggak kadang-kadang begitu? Ya bukan di sini, bukan. Kamu sudah hafal berapa surat? Kok berani negor saya? Masya Allah. Ini naudzubillah. Kelihatannya itu sepele, tapi itu sifat apa itu? Sombong. Kamu ditegur. Ustaz, sebaiknya jangan bicara begini di tempat ini, begini, begini, begini. Yang lebih tahu saya apa kamu? Ba ilaha illallah. Diberi masuk, diberi masukan, tapi sombong. Ada apa tidak? Ini us Kayaknya gak enak. Ini ustaz. Bagaimana dengan jabatan? Pak Presiden, maaf jangan begini-begini. Yang dipilih rakyat siapa? Bodoh. Galaknya luar biasa. Kadang-kadang gak jawab, nyuruh. Nyuruh siapa? Anak buahnya. Tangkep tuh orang. Cari masalah dia Masa kamu nggak bisa nyari masalah? Mau terus apa nggak jawaban kamu? Oh iya pak, cari kira-kira ada nggak kira-kira begitu? Kayaknya nggak enak dah. Ada apa tidak? Sampai kalau nggak bisa kamu cari orang gila. Cari. Kayaknya nggak sampai beritanya sampai sini. Cari Orang gila, subhanallah. Karena kalau yang waras nggak tega. Orang bener kok dianiaya. Betul loh betul. Jadi carinya mending kalau beneran. Mending kalau beneran. Kalau beneran bagus cari orang gila. Orang gila nggak bakal nyari ustad. Betul loh betul. Karena dia nggak ngerti siapa yang ustad, siapa yang murid. Jangan-jangan kalau diberi nasihat dianya dibilang saya lebih tahu daripada kamu, dianya yang betul betul? Contoh mudah, orang gila dibilang megang duit ditabur-tabur. Jangan ditaburin, ini uang. Enggak, ini kertas. Kalau pegang kertas terus dia cium-cium, "Eh, hey, siapa yang mau duit?" disebar. Yang disebar apa? Kertas. Itu orang gila. Tapi kalau enggak itu kertas, enggak ini uang. Masya Allah. Kamu yang bodoh. Berarti yang ustadz siapa? Betul apa tidak? Kalau orang gila, jangan duduk di tempat sampah. Enggak, tempat yang paling enak di sini. Masya Allah. Ada apa tidak? Kena? Suruh pakai baju, enggak, begini yang enak nih, yang bagus yang begini. Kalau suruh pakai baju, orang gila, kira-kira gimana? Marah apa tidak? Marah, orangnya nyebutin, biar enggak masuk angin. Oh justru kita yang begini yang enak. Masya Allah, yang ustadz yang mana ini? Kalau dibilang orang gila nyari Ustadz bisa naik tingkat dua lagi di sana, nungguin lagi, strategis lagi. Hebat apa tidak kira-kira? Berarti itu orang gila apa yang bilang orang gila yang gila? Kepada nggak enak nih. Yang gila siapa? Kok pada diem nih mikir dulu. Nggak apa-apa bulan depan nanti dijawab. Ini subhanallah, ini kita dijadikan seperti orang gila, orang waras dibilang orang gila, orang gilanya dibilang waras. Ini nyata apa tidak kira? Kayaknya mesti nggak sepakat, nggak apa-apa. Ini kita tidak ngatain si fulan-fulan, tapi berita-berita begitu apa tidak? Beritanya sampai nggak ke sini? Benar. Kok jawabnya ragu? Ini luar biasa subhanallah. Ini kita naudzubillah min zalik dibalik-balik jadi orang waras dibilang gila, orang gila dibilang waras. Ini naudzubillah min zalik. Ini dunia sudah dibolak-balikkan kenyataannya. Ini luar biasa subhanallah. Nah, ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dulu dulu Rasulullah dituduh sebagai orang Ya Allah, nggak nyampe juga sejarahnya. Ini bukan berita sekarang, ini berita dulu. Dalam sejarah Rasulullah, Rasulullah dulu dituduh tiga. Satunya diantaranya apa? Gila, tukang sihir, pembohong. Betul apa betul? Ini kisah-kisah lama, bukan baru. Subhanallah, Rasulullah dulu dituduh orang. Betul apa betul? dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai pembohong. Dan ini nyata ketika Rasulullah di Mekah pertama-pertama dakwah, orang-orang Mekah itu orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy itu bukan bodoh, pinter, tahu ketika musim haji, musim haji sebelum Rasulullah dulu ada, sudah ada dari zaman Ibrahim haji cuma berbeda. Ketika datang dari Madinah, datang dari ini orang-orang musyrik mau haji tiap tahun maka orang-orang Mekah takut nanti ketika haji ketemu Rasulullah ketemu kata mereka orang musyrik tidak menyebut Rasulullah tidak menyebut Sayyidina Muhammad tapi menyebutnya kalau ketemu Muhammad nggak pakai apa-apa Muhammad karena tidak mengakui dia nabi tidak mengakui dia pemimpin maka nggak mau nyebut Sayyidina nggak mau menyebut nabi wala rasul dan yang nyebutnya apa? Muhammad. Kalau yang biangnya lebih lagi mengatakan bukan Muhammad tetapi Muzammam, orang yang tercela seperti istrinya Abu Lahab. Dulu nyebutnya gitu. Muzammam. Ya Allah, yang terhina. Karena Muhammad kan yang terpuji, dia balik karena hasutnya dengkinya kepada Nabi Muhammad. Ini udah biangnya luar biasa. Itu mengatakan apa? hati-hati jadi sebelum orang masuk ke Mekah subhanallah Rasulullah itu dibela oleh Allah melalui bukan orang Islam lihat sejarahnya ini salah satunya dibela ketika orang musyrik rapat mereka selalu rapat apa tidak kira-kira rapat musyawarah tidak membuat satu-satu gimana caranya ini untuk supaya orang-orang luar Mekah masuk ke Mekah tidak terpengaruh dengan Muhammad kata mereka Akhirnya mereka setelah rapat, rapat, rapat mengkerucut mengatakan gini aja. Cari orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang pandai-pandai, bukan yang gila dulu. Yang dicari orang yang pandai. Ini sejarah nih, sejarah. Boleh nggak cerita sejarah? Supaya setuju dulu, kalau nggak setuju ngapain gitu cerita. Boleh apa tidak? Cari orang-orang yang pandai, yang muda-muda, pandai dan pandai mengungkapkan kepandaiannya dengan bahasanya yang indah ahli pidato ahli ini itu disuruh di pintu-pintu Mekah mau masuk kota Mekah itu ada kayak pintunya maksudnya pintu itu bab Mekah masuk orang Madinah dari sini biasanya pintunya situ maka dari tempat-tempat pintu-pintu itu ditaruhin orang-orang yang pandai, pandai berbicara, pandai berlogika, pandai dan ini. Terus kemudian bicara, Marhaban, marhaban. Selamat datang orang-orang tamu-tamu Mekah yang mau haji. Mudah-mudahan Lata wal Uzza menerima. Wah dan seterusnya Tuhan Tuhannya disebut. Terus kemudian saya pesan hati-hati, hati-hati kalian supaya hajinya benar, Jangan ketemu seorang yang gila. Seorang di Mekah ini ada orang gila, ada orang tukang sihir, ada orang pembohong. Hati-hati ketemu, nanti kamu akan kesihir, kamu akan kena orang gila, kamu akan dibohongin, yaitu yang namanya siapa? Enggak tega nyebutnya. Betul betul. Namanya Muhammad. Subhanallah. Dipikir orang ini bodoh semuanya. Percaya dengan orang yang pandai itu. Pikirnya orang kures, melesetnya di sini. Dipikirnya percaya ini bakalnya nanti. Hei, orang tidak percaya begitu aja. Orang punya akal. Betul, mungkin sebagian hati-hati, sebagian tidak mau, sebagian tidak menghiraukan. Tapi sebagian dari orang punya kecerdasan luar biasa, bahkan muncul keinginannya yang terbalik. Sebagian orang mengatakan yang datang dari Madinah, yang datang dari tempat lain, mikir. Katanya ada orang gila, hebat di Mekah. Bisa bahaya luar biasa. Saya ini biasa kumpul dan mengobati dan pemerhati. Kalau sekarang pemerhati atau pengamat orang. Orang gila, pengen tahu nggak kira-kira? Tambah pengen tahu, wih gilanya di Mekah kayak apa sih? Makanya kemarin di ELC ditutup itu Profesor Mahfud MD mengatakan biasanya orang gila kalau jalan itu apa? Hah, ke atas sambil muter muter betul atau betul? Enggak berarti ini bukan pengamat orang gila. Enggak tahu. Kemarin terakhir betul atau betul? Jam setengah dua belasan tuh bicara begitu. Udah mau ditutup. Ingat apa tidak? nggak inget nggak apa-apa ada orang gila ngapain diingetin cuma sekarang musimnya musim orang gila jadi lagi tren ini sampai pengamat muncul pengamat orang gila itu biasanya kalau gila itu jalannya muter-muter lihat ke atas dan seterusnya nah ini luar biasa dan pemikirannya ya udah jelas namanya orang gila terbalik bah balik subhanallah ini ini dikatakan dulu Zaman Rasulullah begitu. Hati-hati oh, ada orang gila. Nanti kamu bisa begini, kamu bisa dibunuh, kamu bisa dianiaya, kamu bisa macam-macam dah yang namanya orang gila. Orang yang biasa menghadapi orang gila penasaran, pengen tahu orang gila di Mekah itu kayak apa sih sampai ditakut-takutin begitu. Habis haji selesai, bukannya pulang, malah ditunda kayak Salman dulu. Salman, waktu di Bali ditunda nggak? Bukan berarti nyari orang gila loh ditunda tiga hari menjadi berapa hari dulu masa pada lupa Salman siapa namanya raja Salman ditunda apa tidak dulu nggak apa-apa lupa lagi memang Indonesia bangsa pelupa itu luar biasa ditunda ditunda nunda sengaja untuk apa saya mau cari orang yang gilanya hebat itu kayak apa sih Nabi Muhammad dicari Ketika tanya-tanya-tanya ditunjukkan Muhammad ada di sini gini, ketemu Nabi Muhammad. Ketika melihat Nabi Muhammad, subhanallah, ini orang dites sama dia, bicara. Jawabnya malah lebih baik daripada yang tanya. Ketika datang ke rumahnya, kalau orang gila kira-kira buatin jamuan apa tidak? Kira-kira aja, kira-kira. Nanti kalau jawab nanti dipikir pengamat. Enggak. Kira-kira kalau datang ke rumah orang gila, kira-kira dijamu nggak? Kira-kira kalau nggak percaya habis ini cari orang gila tuh. Itu nggak dijamu, malah ngomongnya waras apa eh, eh, lurus apa mencong mencong. Makanya yang percaya sama orang gila itu biasanya pemain ju pada lupa lagi. Main judi karena udah bingung dia setengah gila maka cari orang gila ketika keluar nomor 77 wah ini nomor apa namanya tuh nomor apa namanya Wah pokoknya gitu pada tahu dah ya enggak ini ini itu orang gila ngomong wah itu orang setengah gila jadi carinya orang gila. ini orang mau lihat Nabi Muhammad jawabnya luar biasa menjamu tamu paling hebat orang menjamu tamu Rasulullah Paling hebat sifatnya Rasulullah dari zaman pertama kali sebelum mendapat wahyu, Rasulullah sudah sifatnya adalah suka menerima tamu, ikromnya luar biasa, menyambutnya luar biasa, mengeluarkan apa yang dia punya, berkata dengan kata-kata yang lembut kepada tamunya. Maka tamunya heran, gak pernah ketemu orang selembut Nabi Muhammad. gak pernah orang menyambut tamu seperti Rasulullah Kok dibilang orang gila? Saya ini ahli mengamat orang gila. Nggak pernah begini hebatnya luar biasa. Tidak mungkin. Ini orang-orang waras. Bahkan yang paling waras. Hebat kata-katanya luar biasa. Duduknya menyambut duduk. Dia tidak duduk duluan sampai tamunya duduk dengan kata-kata yang mulia ketika salaman Rasulullah nggak melepas salam tangannya dari orang tamunya dari orang lain karena takut perasaannya terganggu maka Rasulullah tidak melepas kecuali sampai orang itu melepas subhanallah ini sifat-sifatnya Rasulullah duduk ketika berkata dia berkata ini dijawab dengan lembut tidak kurang dan tidak berlebihan ada tamu kadang-kadang sumpah datang ke rumah orang baru mau ngadu ngomong iya gini yang sahibul bednya jawabnya iya begini orang begini aduh saya mesti mau ngadu malah dianya yang ngadu ada apa tidak kira-kira kira-kira terus apa pulang cepat nah, ini Rasulullah tidak apa yang kamu mau jawab ngomong panjang kayak apa nggak di stop sama Rasulullah hebat luar biasa Rasulullah sabar menghadapi tamu apa yang ada keluarin cepat luar biasa dan macam-macam. Maka orang yang ahli gila pengamat ini bukan orang gila. Kalau dibandingkan yang gila, dia apa saya? Saya malah yang gila. Karena dia hebatnya luar biasa. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah gila masalah baru apa masalah lama? Berarti kira-kira pas apa kepleset pilihannya itu? Dari segi samanya ya pas, tapi dari hakikatnya Allah. Kuno ini. Ini naudzubillah min dalik. Kalau ada orang bisa nyari orang, menunggu orang, menentukan orang, bisa berbuat yang luar biasa, berarti itu orang gila atau orang waras? Yang bilang orang gila Sepakat? Dah alhamdulillah. Iya, soalnya jangan sampai kita dijadikan orang gila atau ngikutin pendapat orang gila. Nggak mungkin kemarin sepakat semuanya subhanallah. Dari NU-nya, Muhammadiyahnya, pengamatnya, ahli hukumnya, ininya, itunya, semuanya sepakat bahwa kemarin itu ada dalangnya. Betul oh betul? Kecuali satu yang nggak sepakat kecuali satu orang sekuler. Kemarin Lihat apa tidak? Siapa namanya? Sahal, Sahal, nggak apa-apa saya sebut kemarin di LFC. Ketua orang sekuler malah nyalain orang Islam, betul apa betul? Malah berkata-kata yang luar biasa menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan barang siapa ala man muahidan Barang siapa yang mendolimi orang non-muslim di dalam wilayah Islam, di dalam negara Islam, dipimpin oleh orang yang nomor satu dalam Islam kata Rasulullah aku jamin orang non muslim kalau dia berjanji dan dia tidak mendolimi orang Islam hidupnya sama tidak boleh dibedakan kalau ada orang muslim mengganggu orang non muslim yang begini kata Rasulullah aku akan jadi musuhnya dia nanti hari kiamat ini Rasulullah hebat apa tidak kepemimpinan di tangan dia hukum-hukumnya Islam mayoritas orang Islam apalagi tapi Rasulullah membela orang non muslim kalau didolimi kalau orang muslim orang non muslimnya tidak dolim dengan syarat muahidat dia komentar terbalik dibalik kata dia Ah, berarti Rasulullah menomor, menomorduakan orang dimi Orang begini berarti ada kelas dua. Eh, ini kira-kira benar apa mencong? Gila. <laughs> Coba kemarin hadir di LC kan enak. Ini menuduh Rasulullah. Dibilang ini adalah nomor dua. Ada apa tidak ngomong begitu? Ada apa tidak? Ya Allah, dibilang katanya berarti menjadikan orang non muslim itu nomor dua. Ya Allah, ini Rasulullah ngomong begini maksudnya ini di zamanku. Tangan kepemimpinan ada di aku. Undang-undangnya yang berlaku undang-undang Islam semuanya. Tapi Rasulullah pesan hati-hati mendolimi orang non muslim yang tidak memusuhi orang Islam tidak hati-hati kata Rasulullah apalagi di negara yang undang-undangnya bukan undang-undang Islam berarti lebih apa tidak kira-kira lebih lagi dibalik sama dia katanya orang Islam itu menjadikan orang non muslim itu bukan orang nomor dua berarti orang Islam itu zalim yang ngomong Rasul berarti ada indikasi menuduh Rasul Lullah betul apa betul ini luar biasa subhanallah ini yang dibalik-balik kemarin luar biasa tapi Alhamdulillah abis itu dia datang ke saya minta maaf terima kasih keterangannya dia bilang terima kasih di TV ngomong karena tadi ngomongnya di TV waktu break dia datang subhanallah ini naudzubillah min dalik. Ini musuh-musuh Islam kadang-kadang yang lebih jahat itu yang mengaku dirinya orang Islam tapi ngerusak Islam. Betul apa tidak? Setuju apa tidak? Ada yang nggak setuju angkat tangan. Setuju apa tidak? Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an yang dikatakan kalau orang mati dalam keadaan kafir maksudnya syirik itu di neraka tapi kalau orang yang mati ngakunya Islam tapi sehakikatnya dia bukan Islam alias munafik bukan lagi di neraka, di api yang paling bawah. Masya Allah. Fitarkil asfali minan nar kata Allah dalam Al-Quran. Orang munafik itu tempatnya bukan di api neraka saja, tetapi di neraka yang paling bawah. Berarti paling adem apa paling panas? Salah pertanyaannya. Enggak ada neraka adem. Betul apa betul? Di api yang paling panas, di atas panas, di tengah lebih panas, di bawah Siapa yang paling di bawah? Siapa yang paling di bawah? Kita supaya tahu ini eranya era edan ini soalnya. Jadi begini, karena ini orang nauzubillah minta mendalik bohong kepada Allah. Sudah dia tidak beriman kepada Allah, malah menjelek-jelekan is Islam. Ini musuh kita luar biasa dan ini yang lebih bahaya daripada orang-orang yang lah yang lainnya. Amerika bahaya, Yahudi bahaya, tapi orang munafik orang munafik orang munafik Sampai seger pagi-pagi ini. Kita soalnya dibohongi terus sekarang orang-orang munafik muncul-muncul apa tidak kira-kira? Oh, bukan lagi muncul, udah banyak wal billah. Makanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Apapun taruhan kita, mau nyawa ke, mau apa saja, memang orang Islam ini perjua, perjuangan. Imtihan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita memang untuk diuji. Ya enggak? Jadi kita yang penting kan sampai Rasulullah mengatakan kulil haqqa walau kana murra katakan yang benar walaupun itu pahit pahit kayak apapun memang perjuangan mau jadi presiden aja perjuangan apa tidak perjuangan mau jadi presiden ada yang dibunuh betul apa betul ada apa tidak jangankan presiden bupati aja ada yang mau dibunuh ada apa tidak ada, tapi karena urusan dunia lanjut apa tidak? Halo? Lanjut nggak? Lanjut, orang dagang aja ada nggak yang mau dibunuh? Persaingan yang luar biasa, ada apa tidak? Ada, lanjut apa tidak berdagang? Lanjut, apalagi urusannya urusan dagang ke akhirat antara sorga dengan neraka. Lanjut apa tidak? Kayaknya masih ada yang diem. Lanjut apa tidak? Harus, mau tidak mau. Kita jangan bohong. Kita ketika salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. bilang subuh banyak ustadz dibunuh supaya tidak ke masjid Jid, betul apa betul? Apalagi ini sekarang subuh lagi marak-maraknya subuh gabungan. Lagi semangat apa tidak? Semangat diincer waktu subuh. Dipikir nggak dipikirkan itu? Supaya kalau ustadznya enggak, kira-kira jamaahnya terus apa enggak biasanya? Rencananya sih terus, tapi kalau ustadznya udah malas biasanya jamaahnya Ustadz nggak datang terus, kira-kira jamaahnya datang apa lama-lama bubar apa tidak? Bubar. Ini nauzubillah. Sampai pepatah kita mengatakan, guru berdiri, murid Ustadznya aja ada kadang-kadang yang kabur, apalagi ustadznya. Nah ini subhanallah pelajaran untuk kita. Kita memang begitu. Orang lagi galakkan subuh, subuh, subuh, subuh, subuh, subuh. Wah banyak orang dimunculkan banyak subuh banyak orang gila betul betul ini luar biasa naudzubillah min dalik mudah-mudahan ini selamat daripada gangguan ini semuanya bangsa Indonesia ini bangsa yang cerdas betul betul Kita tahu keadaan ini tahu jangan diteruskan sepakat semuanya subhanallah yang ahli ini yang ahli ini ini ada dalangnya berarti kalau ada dalang berarti dalangnya orang gila apa orang benar Oh, kau nggak tahu jawabannya apa tadi dah ini luar biasa nah ini Jumat kembali lagi kita kembali lagi bahwa fadilah Jumat salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi tapi ini bukan wajib maaf yang nggak baca juga tidak apa-apa jangan dipaksa kalau nggak baca wah, masuk neraka tidak ini fadilah paling tidak baca surat Al-Kahfi. Baca surat lain boleh nggak? Boleh. Menghatamkan Quran. Oh, lebih bagus lagi. Semuanya dibaca. Cuma kalau tidak sempat, paling tidak kalau ikut pilihan Rasulullah, paling tidak baca surat Al-Kahfi. Sampai Rasulullah menyebutkan fadilahnya akan dijaga oleh Allah. Allah alahu an-nur min bainal jum'atain antara Jumat ke Jumat diberi cahaya maksudnya dijaga oleh Allah mudah-mudahan kita dijaga terus oleh Allah dunia dan akhirat wa an ibni umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila inanis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah subhanallah dalam hadis lain barang siapa yang membaca surat al-kahfi yaitu di hari Jumat fi yaumil Jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila 'inanis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah itu akan ada cahaya dari mulai tapak kakinya sampai ke langit. Loh kan hari kiamat ada langit udah hancur. Maksudnya sampai ke atas. Ini bahasa kiasan. Luar biasa menunjukkan ini orang mulia, ini orang hebat. Nanti hari kiamat, dunianya dijaga, akhiratnya dimuliakan oleh Allah. Ini ini seakan-akan terghib tawaran dari Rasulullah. Hari Jumat, malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kemudian sambung sedikit lagi. Yang kelima, hari Jumat itu dianjurkan apa? Al-ghuslu, yaitu mandi. Sunnah mandi pada waktu hari Jumat. Kemudian apa lagi? Al-ghuslu wat tajammul. ini jamil, pakaian yang indah wangi-wangi, wangi-wangian. Akhlak terjemul ini. siwak, pakai siwak. Kalau dulu tidak ada sikat gigi, tidak ada sifat siwak. Pakai siwak sunnah. Tambah dengan sikat gigi, bagus, lebih bagus lagi. Sekarang sudah ada kemajuan, tapi siwaknya tolong jangan diganti dulu. Karena itu sunnahnya Rasulullah mempunyai manfaat lebih mungkin banyak lagi yang tidak ada di dalam sikat gigi kita tidak tahu Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Karena Allah yang merahasiakan di dalam segala sesuatunya. Siwak, wat tatayub. Nah ini khusus tatayub, pakai wangi nian, Lil mujtama'at wala al jum'ah. Bahkan bukan kata Said Sabik, bukan hari Jumat saja, perkumpulan kita. Makanya kalau ke masjid, jangan lupa kalau nggak pakai siwak, gosok, gigi maaf maaf ini maaf maaf apalagi kalau subuh betul oh, betul maaf ya maaf boleh nggak saya terusin boleh nggak karena kita kadang-kadang ya Allah Akbar di sebelah Ush, ya Allah maaf ini di masjid lain bukan masjid Darussalam kadang-kadang ada apa tidak mau pindah depan udah penuh belakang udah penuh geser ke sana udah ada kanan dan kiri Udah satu sholat itu istighfar terus deh isinya. Ada apa tidak kadang-kadang? Menjadikan khusyuk apa menjadikan tidak khusyuk? Halo? Khusyuk apa tidak khusyuk? Nah ini Rasulullah takutnya begini nih, mujtama'at khususnya hari Jumat karena hari Jumat biasanya jamaahnya lebih banyak lagi. Subuh ini biasanya terutama subuh, maaf maaf, terutama subuh dia pikir nggak ada apa-apa Pas lagi sholat Allah Akbar ciri ya Allah Pak apalagi dia anggap Hah mampus gue katanya Ada apa tidak maaf apa masjid lain masjid lain Enggak ada Orang suci semuanya nih Setiap mencium bau harum terus Kadang-kadang ya Allah ya Rabbi Dari mulai imamnya sampai ke makmum yang terlakar Dianjurkan untuk supaya baunya wah ngi jangan sampai begitu ya atau bajunya udah masya Allah seminggu nggak ganti siang dan malam pakai terus salat subuh begitu kira-kira aromanya bajunya gimana enak apa enggak dibilang ini nggak enak dia bilang apa kan suci syaratnya yang penting tidak najis ini tidak najis walaupun Harganya murah tapi jangan remehin gue loh. Bodoh bukan masalah murahnya. Tapi a ro ma nggak nyambung, nggak enak ini kalau bicara nggak nyambung. Aromanya Rasulullah jaga. Kumpul bukan hanya sholat aja, hatta bukan sholat, apalagi lagi so sholat. Tolong, tolong beritahu yang lainnya. Kalau kita mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang ada apa tidak? Cuma kadang-kadang mau nyampaikannya nggak enak. Betul atau betul? Tapi harus apa tidak? Kayak misi nggak sepakat. Harus apa tidak nyampaikan? Harus Rasulullah aja nyampaikan. Jadi kalau perlu belum keluar, hahaha, wangi atau kebalikannya. Bajunya, ha, kalau perlu, kalau perlu ini. Karena apa? Akan mengganggu yang lainnya, yang lainnya nggak khusus. Sebabnya siapa? baju anda kira-kira anda jadi sebab apa tidak dosa apa tidak dosa apa tidak nah ini hati-hati ini babnya ini khususnya hari Jumat karena Jumat itu biasanya perkumpulan umat Islam Sholat yang terbanyak biasanya dalam seminggu itu adalah sholat apa? Berjamaah Sholat Jumat Makanya orang Yahudi dan orang-orang yang mau memusuhi Islam itu biasanya kalau mau menyerang Islam lihat sholat subuhnya apakah sudah seperti sholat Jumat atau tidak kalau seperti sholat Jumat mereka nggak bakal berani nyerang umat Islam tapi kalau subuhnya hanya imam dan marbot atau tambah satu lagi apalagi yang komat dan adan tiga orang aja nah ini kesempatan kesehatan. Betul loh, betul. Contoh lagi yang dekat nggak usah dulu zaman Spanyol mau diserang ini itu nggak usah. Kita lihat kemarin-kemarin dulu ini yang ELC buat dua acara tentang orang lupa lagi orang gila itu ketika subuh di masjid kira-kira waktu orang rame apa ketika jamaahnya sudah pada pulang tinggal kiainya atau ustadznya pinter nggak orang gilanya nih Nah, berarti orang gila Indonesia ini kelasnya pinter. Ya enggak. Ini nunggu jamaahnya udah enggak ada, ini enggak ada atau pas keluar lagi Ria. Ini kelasnya kelas top ini. Nah ini tapi kalau lagi banyak orang gilanya berani nggak? Kalau orang gila beneran kira-kira gimana? Nggak urusan banyak kayak satu sama aja bagi dia. Tapi kalau yang milih-milih berarti orang gila apa orang dipaksa gila? Balik lagi. Ini subhanallah kemarin lihat apa tidak? Ustadz Nyai yang dibunuh ketika dia lagi rame-rame apa ketika sudah pada pulang? Sudah pulang atau jalannya lagi sendi? Ria berarti top ini jenius. Ini luar biasa subhanallah. Kalau lagi banyak apa berani Dulu orang Yahudi begitu. Ukurannya salat subuhnya sedikit apa banyak umat Islam. Kalau sedikit serang orang Islam. Kalau lagi banyak mereka enggak berani menyerang. Tidak dilihat senjatanya berapa, uangnya berapa, militernya berapa. Tidak. Militernya orang Islam, imannya kepada Allah, menghidupkannya masjidnya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Senjatanya adalah Allah. orang yang memakmurkan masjid man amana billah kata Allah ini yang memakmurkan masjid maka mereka takut bukan karena senjatanya atau kepintarannya tidak karena imannya dia bergantung kepada Allah karena kalau bergantung kepada Allah intansurullah yansurkum senjatanya orang Islam adalah iman kepada Allah Allah akan membantu mereka ini yang paling ditakuti oleh orang Yahudi di dan orang-orang musuh Islam. Makanya dilihat masjidnya, dilihat ini itu. Kadang mulai marak banyak subuh ke masjid, ke masjid, taruhin orang Gak enak nyebutnya udah banyak kan. Ini subhanallah, naudzubillah min dzalik. Jadi kembali lagi bahwa ini yustahabbu likulli man arada hudhura salatil jum'ah atau majma'in, maksudnya perkumpulan banyak min min majami'in nas sawan kana rajulan imra'ah lelaki atau perempuan ya enggak au kana kabiran au saghiran besar atau kecil mukiman au musafiran yang mukim atau yang musafir kadang-kadang ada jamaah musafir ada apa tidak salat harus kalau berjamaah itu paling tidak aromanya sedap kemudian apa lagi pakaiannya rapi kalau suci wajib ini dianjurkan kalau suci itu wajib ya enggak terus katakan lagi mukiman au musafiran an yakuna ala ahsani hal dalam keadaan yang terbaik minan nadhafah dari kebersihan wazina bentuknya wal yaghtasil wal yalbi wa yalbis ahsana thiyab pakailah pakaian yang terbaik wa yatatayyabu bitib pakai minyak wangi itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanaddu bisiwak pakai siwak nah, sekarang pakai siwak pakai apa namanya tuh gosok gigi wa qad jaa dzalika an ibni an abi sa'id dalam hadis an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah bagi orang muslim seyogyanya layaknya disunnahkan untuk mandi ketika hari Jumat hari lainnya gimana oh iya mandi cuma paling tidak yang lebih diutamakan adalah hari Jumat at wa yalbisu min salihi thiyabih berpakaian pakaian yang terbaik pakaian yang terbaik saleh yang baik thiyabih yang terbaik dari pakaiannya in kana lahu tibun massa minhu kalau ada dia punya minyak wangi atau harum-haruman pakai minyak wangi harum-haruman rawahu Imam Ahmad wa Syaikhan dan seterusnya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ini yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, apakah ada yang mau bertanya? Atau nyambung? Masalah tadi yang lain, silahkan Bapak. Maaf ya, kalau ada waktu sedikit boleh apa tidak? Kadang-kadang pertanyaan itu lebih lebih mengena kepada kita daripada yang diterangkan. Silahkan Bapak. Oh, mic-nya enggak ada. Ya, ayo ada micnya di sini lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tulan tadi banyak disinggung menyangkut masalah politik ini. Nah, ini lagi hangat tahun politik katanya. Katanya. Ya, beberapa daerah akan mengadakan pilkada. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan ini langsung, bebas rahasia. Jadi kalau sistemnya itu namanya liberal karena langsung bebas rahasia. Cuma jangan sampai dibarengi dengan kapitalis. Nah ini kebanyakan yang pemilihan kita ini dibarengi juga dengan kapitalis. Kapitalis itu pemilik modal Siapa pemilik modal? Kira-kira itulah yang akan memenangkan pertandingan itu. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bukan bicara politik, maaf ya. Saya jawabannya gampang, simple. Kemarin tanggal 14 TV One ada ulang tahun, ngumpulin ada menteri, ada cendikiawan, ada ormas, ada ini. Betul apa betul? Di antaranya yang dikumpulkan itu salah satu ketua KPK yang namanya Laude Laude siapa M Syarif ada apa tidak betul nggak itu kalau tidak salah ya itu ditanya bagaimana pendapatnya KPK ini sekarang banyak pimpinan pilkada hampir tiap hari kemarin tuh gubernur ini wali kota ini ini itu bupati ini betul atau betul ditanya bagaimana ini inilah yang saya sayangkan yang saya tangkap mohon maaf kalau kurang tolong disambung dia mengatakan jawabannya luar biasa, mengatakan apa? Karena ini sistemnya yang nggak karuan. Bahkan yang lain-lainnya sudah bicara itu, cuma saya mau bicara langsung aja. Untuk AKP sistemnya kenapa? Karena harus punya modal. Bahkan dia menyebut angka, kadang-kadang 100 mil ya harus mengeluarkan. Sedangkan gajinya dia 5 tahun itu taruh sekian-sekian dikumpulin itu tidak cukup sampai 100 mil kayaknya nggak mau nyambung di sini betul apa betul ini yang diomong langsung di TV One tuh siaran langsung depannya menteri depannya ini depannya Wakapolri ada hadir di situ subhanallah tidak ada yang membantah dan memang nyata menteri-menteri ada di situ yang menonton jangan-jangan dari A sampai Z betul apa betul itu bukan ILC e tapi ulang tahun tanggal 14 kemarin hari Rabu siaran langsung dari jam berapa sampai jam berapa betul dia mengatakan karena sistemnya yang nggak karuan karena harus punya modal besar kalau nggak punya u kayak nggak kenal utang kita negara mana sih nggak punya utang apa negara kita ada utangnya nggak <laughs> Ada apa enggak jujur? Yang bilang banyak dikit subhanallah. Kayaknya nggak berasa utang atau sudah kebanyakan jadi nggak bisa nyebut. Ini utang, mau utang. Kalau sudah jadi kira-kira mau bayar nggak? Bayar. Untung bayar utang aja gajinya dari awal sampai akhir menurut beliau nih tidak cukup. Jadi harus apa? Nyari dari mana? nyolong tuh. Udah nggak paham lagi kalau dibilang korupsi. Enak aja, mbahnya nyolong bahasanya enak korupsi. Makanya hukumnya ringan. Kalau dibilang nyolong ayam berapa bulan? Eh, satu babak belur dulu. Keduanya paling dikit tiga bulan ya. Kurang lebih segitu. Itu ayam harganya berapa? Maaf maaf nih. Satu ayam berapa? 30 ribu 3 bulan kalau 3 juta harusnya berapa? kali sendiri nanti hitung ayo 30 ribu 3 bulan kurang lebih betul kalau 3 juta berapa bulan? berapa tahun? kalau 3M berapa harusnya? kalau 300M berapa harusnya? betul atau betul? karena namanya beda itu nyolong kalau ini Nah, makanya beda hukumnya. Nah, ini naudzubillah min zalik. Naudzubillah. Dia sendiri yang ngomong, pencegahannya ini. Suruh KPK mau pencegahan, pencegahan gimana oh, sistemnya yang nggak karuan. Harus ngeluarin duit. Apa tidak ingat kemarin ada permasalahan besar yang calon gubernur di mana tuh? Jawa. Ya Allah, di sini pada ngaji terus sih, nggak lihat berita ya. Iya, di sini ada program apalan Quran. Rupanya gitu, setiap hari harus satu jus. makanya berita tinggalin dah. Itu di Jawa Timur sampai ribut antara satu ketua salah satu fraksi, betul lah betul? Yang ditutup katanya malak, katanya ini mahar apalah namanya, betul lah betul? Dimintai sekian mil, ya sampai ribut sampai LC buat satu segmen atau satu acara khusus masalah ini. Ingat apa tidak? luar biasa besar kotanya begini begini begini begini begini ditunjukkan pidatonya ketua salah satu frak eh, salah satu partai itu mengatakan kalau anda tidak punya uang yang saya tanya adalah punya berapa kalau mau jadi gubernur ada apa tidak pidatonya salah satu ketua partai nah, pada nggak lihat TV bagus hebat-hebat jamaah Darussalam ya enggak jamaah Darussalam Salam Darussalam itu jamaah surga. Darussalam namanya surga. Jadinya nggak perlu TV-TV berita. Kecuali bola. <laughs> ya, kalau berita bikin pusing. Tapi mau nggak mau nyari nggak? Jujur aja nyari nggak berita? Nah iya jujur dong udah nyari. Lihat gitu bolak-balik pagi pagi sampai sore sampai malam sampai besok sampai berapa hari terus beritanya begitu. Betul apa betul? Itu dibilang gini beritanya pidatonya. Anda punya uang berapa? Salah satu ketua partai. Ada nggak pidatonya begitu? Diulang-ulang. Saya bukan tanya Anda telah mengarang buku apa. Anda pandai apa. Anda pernah menjabat apa. Saya tidak tanya katanya dia. Saya tanya Anda punya uang? Ada apa tidak? Rupanya nggak seneng sama partai itu. Jadi pura-pura nggak -pura tahu atau terlalu senang. Nah ini subhanallah nyata di TV bahwa ini salahnya salah sistemnya. Kemarin gongnya ketua KPK salah satu ketua KPK mengatakan begitu. Katanya sistemnya. Makanya harus jadi kalau seandainya mau nyalon itu harus punya uang banyak karena untuk macam-macam lah untuk termasuk kalau kemarin kita lihat di acara tersebut itu saksi-saksi aja perlu uang apa tidak? Perlu uang. Setiap TPS dua orang atau tiga orang atau berapa orang kali berapa sampai di Jawa Timur kemarin disebut 69 ribu kali sekian betul itu luar biasa memerlukan uang banyak uang dari mana ya dari yang nyalonin kalau kalah habis kalau menang harus kembali modal. Terpaksa apa? Hmm, ngerampok lagi nih. Kalau ngerampok itu kalau bahasa kepolisian itu hukumnya lebih besar lagi. Nyolong besar. Kalau korupsi nggak tahu lah. <laughs> kalau nyolong besar, kalau ngerampok lebih besar lagi karena jahat ini. Ada unsur jahatnya begal kata orang sekarang. Nah itu adalah sistemnya. Saya tidak punya pendapat, saya bukan ahlinya, tetapi saya mendengar dan melihat dan masuk di akal. Memang masuk di akal apa tidak? Sebabnya itu. Nah itu. Apakah sengaja dibuat atau tidak sengaja saya tidak tahu, tetapi nyatanya begitu. Makanya kita dengerin capek. Sekarang hari ini ini, OTT ini, OTT ini, OTT ini, yang nggak bisa OTT, tiang yang OTT-kan dia. Tiang apa? Kau ada tahu dari mana? Ada di surat mana? Ini orang Al-Quran semuanya. Ini subhanallah. Jadi itulah yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah Indonesia-Indonesia yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami mencintai negara kami, ya Allah. Jadikanlah Indonesia yang aman. Jadikanlah Indonesia yang nyaman. Jadikanlah Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, pilkada sudah mulai berdengung, ya Allah. Pemilihan nomor nomor urut sudah dilaksanakan ya Allah Ya Allah kami mohon ya Allah pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang amanah pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menyatukan kami ya Allah, mempersatukan bangsa Indonesia ya Allah, dari segala suku, dari segala ras, dari segala agama ya Allah. Kuatkanlah NKRI kami ya Allah. Ini adalah tugas pemimpin-pemimpin kami yang utama ya Allah. Karena Indonesia dalam keadaan yang sangat rawan ya Allah Dari luar negeri banyak yang ingin menghancurkan negara ini ya Allah Memecah belah negeri ini ya Allah Ya Allah kuatkanlah bangsa Indonesia agar bisa bersatu ya Allah Saling tolong menolong Saling jangan hujat menghujat ya Allah Jangan sampai ada yang satu dolimi lainnya ya Allah Walaupun agamanya berbeda ya Allah Walaupun sukunya berbeda ya Allah Walaupun rasnya berbeda ya ya Allah Ya Allah jadikanlah kami bangsa Indonesia yang bersatu ya Allah Ya Rab kami sayang Indonesia ya Allah Yang begitu indah, yang begitu nyaman Yang begitu kaya raya ya Allah Kalau dipecah belah menjadi Indonesia berantakan ya Allah Kekayaannya akan hilang ya Allah Kekuatannya akan hilang ya Allah Keindahannya akan hilang ya Allah Ya Rab kami mohon ya Allah Di saat yang mulia ini ya Allah Di waktu subuh masuk waktu syuruk ya Ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan doa kami Ya Allah. Pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang soleh Ya Allah. Pemimpin yang amanat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bijak Ya Allah. Karena rakyat tergantung pimpinannya Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Siapa mereka Engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Kami tidak tahu siapa mereka sesungguhnya ya Allah. Kadang-kadang kami sangka dia baik, ternyata dia tidak baik ya Allah. Kadang-kadang kami sangka dia baik, dia jujur, dia amanat, ternyata dia pengkhianat ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang Maha tahu ya Allah. Mudah-mudahan Kau pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang soleh soleh, pemimpin yang amanat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak ya Allah, agar rakyat Indonesia bisa menjadi rakyat yang sejahtera ya Allah, yang kaya hidupnya nyaman, yang miskin pun ikut nyaman ya Allah, yang miskin bahagia apalagi yang kaya ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami semuanya warga yang tenang ya Allah, agar kami bisa berpikir dengan baik, bisa membangun negara kami dengan baik niscaya disitulah ekonomi akan baik ya Allah kalau negara kami berantakan ya Allah Walaupun kaya raya kami akan jadi miskin ya Allah Ya Rabb, kami ingin ekonomi Indonesia maju ya Allah Maju dengan benar Maju dengan berkah ya Allah Keamanannya ya Allah mudah-mudahan terjaga ya Allah Kesejahteraannya mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesejahteraan ya Allah Kebahagiaannya mudah-mudahan semua mendapatkan kebahagiaannya ya Allah Ya Rabb, kuatlah, kan, kuatkanlah iman kami ya Allah Bahwa rizki itu ada di tangan tanganmu ya Allah Berilah kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah Mudah-mudahan rezekinya diberkahi dan diberi banyak dan barokah ya Allah Ya Rabb kami ingin Indonesia negeri yang kaya dan berkah ya Allah Jangan sampai kaya tapi tidak berkah ya Allah Ya Rabb kami mohon ya Allah Kalau di antara kami ada yang suka sombong Hilangkan sifat sombong ini ya Allah Cabutlah sifat sombong ada pada yang ada pada diri kami ya Allah gantikanlah dengan sifat yang rendah hati ya Allah sifat yang mulia sifat tawadhu ya Allah kami juga ingin untuk para pemimpin kami ya Allah sifatnya rendah hati ya Allah sifatnya tawadhu ya Allah dan hilangkan juga sifat hasud sifat dendam di antara kami ya Allah. Begitu juga kami menginginkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, hilangkan sifat dendam di dalam dadanya ya Allah, agar kami bisa bersatu ya Allah. Bersatu kita padu ya Allah, bersatu padu ya Allah. Saling tolong menolong ya Allah, saling gotong royong ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Kami dulu banyak berbuat salah, Engkau Maha tahu ya ya Allah Maksiat demi maksiat kami buat ya Allah Perintahmu kami sering kami langgar ya Allah Kami tinggalkan ya Allah Laranganmu sering kami abaikan Kami tidak peduli ya Allah Ya Rab sisa umur kami makin hari makin mendekati ajalnya ya Allah Maafkan masa lalu kami ya Allah Agar kami mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat di akhir usia kami ya Allah Agar kami mendapatkan semuanya husnul khatimah husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin juga untuk anak-anak kami keluarga kami khususnya ibu dan ayah kami ya Allah sayangi mereka ya Allah agar mereka semuanya bahagia dunia dan bahagia akhiratnya Allah ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Inilah yang dapat bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.